Bismillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala Syurutu ma yusaghu minhu fi'lat ta'ajjubi Berkata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin beliau masih berada dalam pembahasan mengenai ta'ajub. Kemudian beliau masuk ke dalam sebuah pembahasan mengenai syurutuma yusaghu minhu fi'lat ta'ajjubi yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk membentuk dua fi'il taajub, yaitu ma'af'alahu dan af'il bihi maka di sini kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-478 dan bait yang ke-479. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wasughuma min dhi thalathin surrifa qabili fadlin tamma ghairi dhintifa. Dan bentuklah keduanya, yaitu kedua bentuk fi'il ta'ajub, ma'af'alahu dan af'il bihi min dhi thalathin. Yaitu dari fi'il yang terdiri dari tiga huruf. Ya, jadi asalnya itu ma'af'alahu dan af'il bihi itu dibentuk dari fi'il madhi yang thulathi, yang terdiri dari tiga huruf. Kemudian itu syarat yang pertama. Kemudian syarat berikutnya surrifa qabili fadlin. Ya, surrifa qabili fadlin. Yaitu fiil tersebut itu dapat ditasrif menjadi qabili fadlin, yaitu mengalami perubahan. Ya, mengalami perubahan, artinya dapat meningkat dan lain sebagainya maknanya, bukan makna yang tetap. Jadi fiil-fiil tersebut itu harus memiliki kemungkinan maknanya tersebut berubah atau bertambah. Kemudian tamma, ya, artinya fiil tersebut harus tam, bukan yang naqis. Kemudian ghairi dhintifa, yaitu fiil tersebut, fiil yang eh, dibentuk menjadi dua fiil ta'ajub tersebut, itu tidak boleh bermakna nafi. Ya, tidak ada makna nafi di situ. Artinya maknanya itu adalah makna yang musbat, yang menetapkan. Kemudian beliau melanjutkan wa ghairi dhi wasfin yudahi ashhala wa ghairi salikin sabila fu'ila. Kemudian beliau menyebutkan syarat berikutnya supaya suatu fi'il itu dapat dibentuk menjadi bentuk ta'ajub, itu adalah uh, sifatnya, sifat yang dimiliki oleh fi'il tersebut, itu tidak boleh berbentuk seperti ashala. Ya, ashala. Maksudnya apa? Maksudnya sifat musyabbahah yang mengikuti wazan af'alu. Af'alu. Yang sering di bawakan untuk membawa makna warna, kemudian cacat, dan lain sebagainya. Jadi kalau memiliki makna atau sifat musyabah yang maknanya seperti itu, maka tidak bisa dibentuk menjadi fi'il ta'ajub. Contohnya apa? Ya ashhalu ini. Ya ashhalu itu nanti sifat yang berkaitan dengan warna mata. Nanti akan dijelaskan. Kemudian wa ghairi salikin sabila fu'ila. Kemudian beliau menyebutkan syarat yang terakhir bahwa fi'il yang dibentuk menjadi dua fi'il ta'ajub itu harus berbentuk maklum. Ya, harus berbentuk maklum. Tidak bisa dibentuk dari yang wazannya fu'ila. Ya, fu'ila itu berarti yang eh, mabni lima lam yusamma fa'iluhu atau Eh, sering juga disebut sebagai fi'il majhul. Jadi kalau fi'ilnya fi'il majhul itu tidak bisa dibentuk menjadi wazan akma af'alahu dan af'il bihi. Nanti akan ada penjelasan mengenai dua bait ini. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan kedua bait ini dan beliau mengatakan yushtarotu fil fi'lil ladzi yusaghu minhu fi'lat ta'ajjubi sab'atu syurutin ya yushtarotu fil fi'lil ladzi yusaghu minhu fi'lat ta'ajjubi sab'atu syurutin disyaratkan bagi fi'il yang dibentuk darinya kedua bentuk ta'ajub Ya, jadi disyaratkan bagi fiil-fiil yang ingin dibentuk dua fiil ta'ajub dari fiil tersebut, itu disyaratkan tujuh syarat. Al-awwalu syarat yang pertama, an yakuna thulathiyan. Bahwa fiil yang ingin dibentuk menjadi bentuk ta'ajub, itu harus fiil yang thulathiyan fala yubnayani mimma zada ala thalathati ahrufin. Maka kedua bentuk ta'ajub itu tidak bisa dibentuk dari fi'il yang unsurnya itu lebih dari tiga huruf. Ya, mithlu, contoh dari fi'il yang lebih dari tiga huruf itu adalah ya, mithlu, contoh yang pertama, dahroja, ya, dahroja, menggulung itu mengikuti wazan fa'lala. Ya, fa'lala. Nah, fa'lala itu adalah sulasi mazid atau juga sering disebut sebagai fi'il rubai karena terdiri dari tiga huruf. Kemudian yang berikutnya wantolako. Ya, wantolako. Nah, di sini ada fi'il intolako. Nah, intolako itu ya, pergi, bebas, ya, dan makna-makna yang serupa. Maka intolako ini juga sama, dia itu mengikuti wazan infa'ala. Ya, thulathi mazid. Atau dalam kasus ini itu disebut sebagai fi'il yang khumasi. Terdiri dari lima huruf. Ini tidak bisa dibentuk menjadi ma'af'alahu dan af'il bihi. Kemudian wastakhroja. Ya, wastakhroja. Maka fi'il istakhroja yaitu ya mencabut, menarik keluar dan yang semakna dengannya itu adalah sulasi mazid juga yang mengikuti wazan istaf'ala. Atau dalam hal ini itu disebut sebagai sudasi, terdiri dari enam huruf. Maka ini juga tidak bisa dibentuk menjadi ma'af'alahu dan af'il bihi. Itu syarat yang pertama. Kemudian asani syarat yang kedua supaya kita bisa membentuk kedua bentuk fi'il ta'ajub itu adalah an yakuna mutasarrifan. An yakuna mutasarrifan. Bahwa fi'ilnya itu adalah fi'il yang mutasarrif, yang dapat ditasrif, yang tidak jamit Maka fala yubnayani min fi'lin jamitin ghairi mutasarrifin. Maka dua bentuk fi'il ta'ajub itu tidak bisa dibentuk dari fi'il jamid yang tidak dapat ditasrif. Mithlu contohnya ni'ma. Ya ni'ma sebaik-baik. Maka itu adalah kita tahu itu adalah fi'il jamid. Tidak dapat ditasrif. Maka tidak bisa kita membentuk Maaf ma'af'alahu dan af'il bihi dari ni'mah. Kemudian wa bi'sa, ya bi'sa seburuk-buruk. Maka itu juga adalah fi'il jamid, tidak dapat ditasrif. Maka kita tidak bisa membentuk maaf ma'af'alahu dan af'il bihi dari bi'sa. Kemudian asa, ya, barangkali. Itu juga adalah fi'il yang jamid, tidak dapat ditasrif maka kita tidak bisa membentuk uh, eh, ma'af'alahu dan af'il bihi dari asa wa ghairiha dan juga fi'al-fi'il yang selain tiga fi'il tersebut yang jamit maka kita tidak bisa membentuk dua bentuk fi'il ta'ajub dari fi'il-fi'il tersebut. Atsalitsu kemudian syarat yang ketiga an yakuna ma'nahu qabilan litafawuti ya an yakuna ma'nahu qabilan litafawuti Syarat ketiga supaya fi'il itu dapat dibentuk menjadi bentuk ta'ajub itu bahwa makna yang dimiliki fi'il tersebut itu harus dapat menerima atau mengalami at tafawut ya, at yaitu perbedaan atau variasi. Atau apa makna dari tafawud? Ai at-tafadu ay at-tafadula ziyadata. Yang dimaksud itu adalah attafadul ah, yaitu perubahan dan juga az yaitu um, penambahan. Ya, atau bisa juga dibaca at-tafadulu ziyadatu. Jadi Fi'il yang ingin dibentuk menjadi ma'af'alahu dan af'il bihi itu harus dapat menerima perbedaan, makna perbedaan, variasi, perubahan, dan penambahan. Mengapa? koko makna ta'ajubi. Ya, supaya dapat terwujud atau terrealisasi makna ta'ajub. Karena yang namanya makna ta'ajub itu kan menunjukkan sesuatu yang menakjubkan, yang mengagumkan. Maka makna kagum itu didapatkan dari sesuatu yang lebih, biasanya seperti itu. Maka harus menerima makna ziyadah, tambahan. Fala yusogoni min fi'lin la yakbalul mufadolata. Ya, fala yusogoni min fi'lin la yakbalul mufadolata. Maka tidak bisa dibentuk bentuk ta'ajub itu dari fi'il yang tidak menerima makna mufadalah ya perubahan atau perbandingan nahwu contohnya fania ya habis wa mata dan meninggal ya makna habis dan meninggal fana dan meninggal itu adalah makna yang tidak bisa menerima perubahan atau variasi Ya habis ya habis. Fana ya fana. Mati ya mati. Makna yang dimiliki itu hanya makna itu saja. Tidak bisa mengalami makna yang berubah. Ya. Tetapi di sini kemudian ditambahkan illa in urida wasfun zaidun alaihi. Kecuali jika dikehendaki sifat tambahan yang ada dari fiil-fiil yang seperti itu. Ya, jadi ada sifat yang ingin ditambahkan dari misalnya kematian atau fana. Fayuqalu fi nahwi, maka dapat dikatakan ya, pada contoh, mata isomun. Ya, isomun telah meninggal. Ya, maka kalau ingin menambahkan sifat meninggal dari isom, itu dapat dikatakan ma'afjaha mautahu. Yang betapa menyakitkan kematiannya. Maka di sini yang ditambahkan adalah afjaha. Ya, tidak bisa mata itu kemudian dijadikan bentuk maaf alahu Atau wa'afjih, maaf, ma'afja'a, ya maaf. Ma'afja'a mautahu. Dari faja'a ya, faja'a. Ma'afja'a mautahu betapa menyakitkan kematiannya. Atau wa afji' bimautihi. Ya, dan sama betapa menyakitkan kematiannya. Maka di sini mauta itu dijadikan maf'ul bihnya. Bukan sebagai fi'il yang dibentuk menjadi ma'af'alahu atau af'il bihi. Kemudian beliau melanjutkan syarat yang berikutnya, ar-rabi'u, syarat yang keempat, Beliau mengatakan an yakunal fi'lu tamman. Bahwa fi'il yang ingin dibentuk menjadi bentuk ta'ajub itu harus fi'il yang tam. Ai laisa naqison. Maksud dari tam itu adalah bukan fi'il yang naqis. Fala yubnayani min kana wa kada wa akhawatiha. Maka bentuk ta'ajub itu tidak dapat dibentuk dari kana. Ya, seperti ada, menjadi. Ya, itu bukan fiil yang tam, itu adalah fiil yang naqis. Atau juga bermakna kada. Ya, kada, hampir, nyaris. Itu juga fiil yang naqis. Dan juga saudara-saudara saudari-saudari dari kana dan kada itu tidak bisa dibentuk menjadi bentuk ta'ajub. Al-khamisu, kemudian yang kelima, an yakuna musbatan. Bahwa fi'il yang ingin dibentuk menjadi bentuk ta'ajub, itu harus fi'il yang musbat. Ya, musbat itu adalah yang bermakna menetapkan. Tidak ada penafian di situ. Fala min fi'lin manfiyin maka bentuk ta'ajub itu tidak dapat dibentuk dari fi'il yang manfi, yang dinegasikan. Sawa'an kanal manfi, eh, sawa'an kanan nafyu mulaziman lahu. Ya sama saja, baik jika bentuk penafian tersebut itu terus ada pada suatu fi'il. Ya, jadi ada makna penafian yang menetap pada suatu fi'il. Nahwu contohnya ma'ajat dawa'u. Ya ma'ajat dawa'u. Ya, obat tersebut tidak manjur. Ai manafa'a. Ya maksudnya tidak manjur atau tidak bermanfaat obat tersebut. Ya, maka kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Mudari'uhu ya'iju yang mudhari dari aja yang ada di situ adalah ya ya'iju. Nah, itu selalu datang dalam bentuk dinegasikan. Ya, ditambah ma di situ. Amma aja ya'uju, adapun ada fi'il yang aja yang lain, yang mudhari'nya adalah ya'uju. Maka kalau aja ya'uju, ma'nahu ma la yamilu. Kalau aja ya ya'uju itu maknanya ma la yamilu ya condong, tunduk dan yang semakna dengannya. Wa huwa ya'ti fin nafi wal itsbati. Kalau yang maknanya condong ini itu bisa datang dalam bentuk nafi, ya artinya tidak condong, ya mamala, ya ma aja, artinya mamala, tidak condong, atau bisa juga dalam bentuk isbat penetapan, yaitu aja berarti condong. Jadi aja ya'uju itu bisa positif negatif, tetapi aja ya'iju itu selalu datang dalam bentuk negatif. Itu maksudnya. Kemudian aukana ghairu mulazimin atau jika makna penafian tersebut itu tidak menetap pada suatu fi'il. Artinya dinegasikan dengan ma misalnya. Nahwu contohnya mahadorol ghaibu orang yang membolos tersebut tidak hadir. Maka di sini hadoro itu dinegasikan dengan manafiyah di awalnya itu. Sedangkan fi'il hadoro itu dapat datang dalam bentuk uh, musbat, yaitu hadorol ibu misalnya. Ya. Kemudian beliau menyebutkan syarat yang berikutnya, asadisu, syarat yang keenam, alla yakunal wasfu min hadzal fi'li ala wazni af'alu yaitu uh, sifat dari sebuah fiil yang ingin dibentuk menjadi bentuk ta'ajub itu tidak berasal dari fiil yang wasfnya itu mengikuti wazan af'alu Kemudian beliau melanjutkan wa maudhi'u dzalika dan yang masuk dalam pembahasan ini yaitu sifat yang mengikuti wazan af'alu itu adalah kullu ma dalla ala aibin yaitu sifat setiap sifat ya setiap sifat yang menunjukkan akan aib ya celak aulaunin atau warna au hilyatin atau perhiasan au syai'in fitriyin atau sesuatu yang alami yang bawaan dari lahir ya maka wazan af'alu itu sering menjadi sifah musyabbahah yang menunjukkan akan aib ya. kemudian warna kemudian perhiasan dan sesuatu yang alami bawaan lahir nahwu arija Ya, contohnya arija. Ya, arija itu pincang. Berarti ini misalnya celah. Fahuwa a'roju. Maka orang tersebut adalah orang yang pincang. Ya. Maka arija ini tidak bisa dibentuk menjadi bentuk ta'ajub. Karena dia wasifnya itu dalam bentuk a'roju. Wa khadira. Ya, khadira, hijau. Ya, maka fahuwa akhdaru maka benda tersebut hijau. Maka khadira itu tidak bisa dibentuk menjadi bentuk ta'ajub. hawira, ya hawira, ya ini menunjukkan sifat mata, ya mata yang cerah atau indah. Fahuwa ahwaru. Ya maka ini adalah uh, matanya seseorang yang matanya indah. Ini bisa jadi bentuk hilyah, perhiasan atau Ya, sesuatu yang alami bawaan lahir. Kemudian beliau melanjutkan wa allalu lidzalika bi khasyatil bi khasyatil tibasi af'alit tafdili bil wasfi minhu. Ya wa allalu lidzalika bi khasyatil tibasi af'alit tafdili bil wasfi minhu. Mengapa para ulama nahwu itu melarang membentuk fi'il yang sifatnya itu adalah af'alu, itu dibentuk menjadi bentuk ta'ajub. Nah, maka mereka memberikan illah. Ya, para ulama nahwu memberikan illah atau justifikasi atau alasan mengapa fi'il-fi'il seperti a'arija, khadira, dan hawira itu tidak boleh dibentuk menjadi fi'il ta'ajub. Itu apa? bi khasyatil tibasi af'alit tafdili bil wasfi minhu. Karena khawatir terjadinya ya iltibas, kesamaran atau kerancuan dari apakah itu yang dimaksud adalah af'alu at-tafdil. Ya af'alu at-tafdil yang bermakna lebih. Yang bermakna lebih atau paling dengan wasf, dengan sifat. Ya, kenapa? Misalnya tadi eh arija huwa a'raju. A'raju itu kan di sini sifat, yaitu orang yang pincang. Bukan bermakna paling pincang. Padahal wazannya sama, af'alu. Tetapi yang satu bermakna orang yang pincang, yang satu berma bisa bermakna paling pincang. Atau khodiro, hijau. Itu kan maknanya hijau saja, akhdaru, bukan paling hijau. Ya, jadi karena wazannya sama, itu takut nanti e, dikhawatirkan itu nanti terjadi kesamaran makna jika memang boleh dibentuk menjadi bentuk ta'ajub. Fa inna kullan minhuma ala wazni af'alu. Karena setiap dari keduanya, yaitu af'alut tafdil dan juga sifat tadi, sifat musyabbah tadi, itu sama-sama mengikuti wazan af'alu fa mana'ut utafdila wa ta'ajjuba. Ya, maka karena wazan af'alu itu sudah bermakna sifah, maka para ulama nahwu itu melarang membentuk tafdil dan ta'ajub dari fi'il-fi'il yang seperti ini. Seperti arija, khadiro, dan hawiro ini. Ya, kenapa kihima fi umurin kathirotin? Karena kesamaan keduanya ya dalam banyak perkara. Ya, kesamaan keduanya dalam banyak perkara. Jadi antara sifat kemudian juga bentuk tafdil atau ta'ajub itu banyak kemiripannya. Ya, terutama dari wazan tadi. Wali anna hadhil ma'aniya dan juga makna-makna yang dibawa oleh yang serupa dengan arija, khadira dan khawira ini itu tushbihul khilqata tsabitata. Yaitu dia itu sudah menyerupai suatu ciptaan yang sudah menetap. Ya kan seperti pincang, kemudian hijau atau matanya indah itu sudah menetap. Sifat itu sudah menetap pada zat tersebut. Allati la tafawuta fiha. Yang di situ tidak ada variasi atau perbedaan atau perubahan di dalamnya. Ya, kalau hijau ya sudah hijau. Kalau pincang ya pincang dan juga matanya indah ya sudah seperti itu. Nah ini adalah alasan yang diberikan oleh para ulama nahwu. وَذَهَبَ بَعْضُ الْكُوفِيِّنَ إِلَى جَوَازِهِ فِي السَّوَادِ وَالْبَيَاضِ Akan tetapi para ulama nahwu dari madhab kufah itu mengatakan boleh. Ya boleh yang memiliki makna seperti ini itu dibentuk menjadi bentuk ta'ajub ya boleh tapi khusus untuk sawat yaitu makna hitam dan al-bayab yaitu makna putih. Ya, jadi menurut ulama nahwu dari Kufah itu kalau maknanya hitam atau putih itu boleh dibentuk menjadi bentuk ta'ajub. Wa minhum man ajazahu mutlaqon. Ya bahkan di antara para ulama nahwu dari Kufah, itu ada yang memperbolehkannya secara mutlak. Ya. Jadi boleh secara mutlak, berarti seperti tadi eh, hijau, ya boleh dibentuk menjadi bentuk takajub, menjadi betapa hijaunya. Jadi boleh mengatakan betapa hijaunya menurut sebagian ulama dari Kufah. Kalkisai ya yang memperbolehkan secara mutlak contohnya Al-Kisai ya, seorang ulama besar. Kemudian wa Hisyami bani Muawiyah ad-Dariri ya, dan juga Hisham bin Muawiyah ad-Darir itu beliau juga memperbolehkan uh, membentuk fi'il ta'ajub dari fi'il-fi'il yang makna ini semakna dengan ini itu secara mutlak. Li umurin ya Beliau berdua itu memiliki banyak alasan. Minha di antara alasan mengapa mereka memperbolehkan hal tersebut secara mutlak adalah al-awwalu yang pertama wurudus sama'i fi babi af'alit tafdili. Karena terdengar atau terdapat contoh ya terdapat contoh secara sama'i ya, apa didengar dari ucapan orang Arab terdahulu bahwa fiil-fiil yang masuk bab tadi seperti arija, khadiro dan khawiro itu ada af'alut tafdilnya. Jadi memiliki af'alu yang maknanya tafdil dari fiil-fiil tersebut. Ya. Contohnya apa? Aswadu min halakil ghorobi. Ya, aswadu min halakil ghorobi. Ya, lebih hitam dari pekatnya burung gagak. Atau wa abyadu minal labani. Lebih putih dari susu. Maka perhatikan di sini uh, aswadu itu bermakna hitam, tetapi di sini bermakna lebih hitam. Karena ada minnya di situ. Berarti di sini babnya adalah bab af'alut tafdil ya lebih hitam, bukan hitam saja. Atau abyadu minal labani, lebih putih dari susu. Maka di situ bermakna lebih putih, ya, bukan putih saja. Wa minhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam anil haudi. Dan di antara contohnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyifati tentang al-haud ya, tentang telaga, tentang telaga nanti, ya, telaga Rasulullah SAW, Alaihi Wasallam, yaitu ma'uhu abyadu minal labani, yaitu air pada al-haud telaga itu itu lebih putih dari susu. Berarti di sini abyadu bukan bermakna putih saja, tetapi bermakna tafdil, lebih putih. Ya, ini rawahul Bukhari, ini hadis yang sangat masyhur menyifati tentang al haut Yaitu pada rokma tis'in wa sab'ina wa khamsimi'atin wa sitti alfin. Pada nomor 6579. Wanzur dan juga ada hadis yang semakna dengannya itu pada sahih muslimin, pada sahih muslim. Yaitu rokmafnaini wa tis'aina wa mi'ataini wa alfaini yaitu hadis nomor 2292 atau uh, rokma hadi wa miatin wa alfaini atau hadis nomor 2301 Kemudian beliau melanjutkan wa fi sifati jahannama dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyifati tentang neraka jahanam. Ya, beliau mengatakan lahiya aswadu minal qari. Maka sungguh neraka jahanam itu lebih hitam dari ya, tar atau aspal hitam. Jadi sangat hitam. Maka aswadu di sini bukan bermana hitam, tetapi lebih hitam. Ya, bermana tafdil. Ini dapat rawahu malikun, diliwetkan oleh Malik. Eh, Al-Mujallad Thaniya jilid kedua, Safhata Arba'in wa Tis'ina wa Tis'imiatin, pada nomor 900 atau halaman, atau nomor 994. Wafit ta'ajubi, ya, dan juga pada ta'ajub, berarti tidak hanya pada tafdil, tetapi bisa juga digunakan untuk ta'ajub. Orang Arab dahulu menggunakan qalu, mereka mengatakan ma aswada sya'rahu. Ya, betapa hitam rambutnya, maka bisa digunakan. Ya, menurut para ulama dari Kufah. Kemudian beliau melanjutkan, Afani alasan yang kedua mengapa para ulama dari Kufah itu memperbolehkan Fi'il yang masuk dalam kelompok tadi itu dibentuk menjadi ta'ajub itu adalah syiddatul hajati fi asrina ila ta'ajubi min hadhil asyai. Yaitu besarnya kebutuhan kita, ya, besarnya ke ya, kebutuhan, keperluan pada zaman kita kepada bentuk ta'ajub dari perkara-perkara ini. Ya, jadi pada zaman itu dan juga mungkin apalagi zaman sekarang itu dibutuhkan ungkapan untuk mengungkapkan rasa takjub pada hal-hal tadi. Ya, contohnya warna atau juga bawaan lahir dan lain sebagainya. Mengapa? Bisa babi maka syafahul ilmul hadithu. Ya karena perkara-perkara yang sudah disingkap oleh ilmu modern. Ya minat tafawuti fi babil alwani. Ya dari variasi dari bentuk warna wal ahadi. Ya dan dari juga kelainan fisik atau cacat. Ya contoh yang paling sederhana. Mungkin zaman dahulu itu yang namanya warna hijau misalnya. Ya hijau itu hanya hijau itu saja. Hijau yang kita kenal. Namun dengan ilmu modern kita mengetahui bahwa degradasi atau perubahan warna hijau itu sangat banyak. Kalau kita membuka perangkat lunak atau ya software yang berkaitan dengan uh, desain dan lain sebagainya, hijau itu variasinya ada sangat banyak. Yang hijau, maka bisa dari hijau yang sangat muda menjadi sangat tua. Ada banyak sekali variasinya maka bisa dikatakan ma'akhdorohu, betapa hijaunya. Mungkin sekarang bisa. Karena ya, hijau itu bisa semakin tua atau semakin muda. Ya, dan juga bentuk kelainan fisik atau cacat itu juga bertingkat-tingkat. Ya. Ini kita lihat catatan kaki, unzur, ini dapat dilihat di Umdatul Qori, yang kitab Umdatul Qori, Al-Mujallada Tasi'a Asyara, jilid ke-19, Safhata Arba'in wa Mi'atin, halaman 104. Kemudian Fathul Bari, ya pada Fathul Bari, Al-Mujallad Al-Hadi Asyara, yaitu pada jilid ke-11, Safhata Fnatai wa uh, Sab wa sab'i wa sab'ina wa arba'i mi'atin pada halaman 472. Kemudian kitabun fi usulil lughati dapat juga dilihat di kitabun fi usulil lughati al-mujallad al-awwala jilid pertama safhata ihda wa aishrina wa mi'atin yaitu halaman 121 atau an-nahwul wafi pada kitab an-nahwul wafi al-mujallad al-thalitha jilid ketiga safhata ihda wa khamsina wa thalathimi'atin pada halaman 351. Kemudian Majallatul Jami'atil Ilmiyati As-Su'udiyati Lillugatil Arabiyati. Oh, maaf, maksudnya Majallatul jam'iyyati. Ya, Majallatul Jam'iyatil Ilmiyati Su'udiyati Lillugatil Arabiyati. Yaitu ya majalah yang berkaitan dengan ya asosiasi ilmiah yang berasal dari negara Saudi yang berkaitan dengan bahasa Arab. Al-Mujallad Tsalitsa jilid ketiga Safhata arba'in wa ishrina wa mi'ataini pada halaman 227. Kita kembali ke atas. Kemudian wa alal qawli jawazihi mutlaqan Ya, maka mengikuti pendapat, mengikuti pendapat yang memperbolehkan dibentuknya bentuk takjub dari makna-makna tadi, warna, cacat, dan lain sebagainya, mutlakon secara mutlak, au muqayyadan atau muqayyad terikat, tadi dibatasi hanya pada warna hitam dan putih misalnya, fa innahu la yanbaghi at fihi ya kan tetapi Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala itu mengatakan bahwa ya tidak selayaknya diperluas penggunaannya ya artinya kalau asalnya tidak boleh ya tidak boleh saja sedangkan kalau memang diperbolehkan ya cukup pada hal-hal yang memang didengarkan dari orang Arab tidak perlu diperluas. Mengapa muhafadzatan ala jamalit ta'biri? Ya, karena tujuannya untuk menjaga keindahan ungkapan wa quwwatil uslubi dan juga menjaga ya kuatnya gaya bahasa. Itu pendapat beliau bahwa ya walaupun ada yang memperbolehkan baik secara mutlak atau tadi terbatas pada warna hitam dan putih, Ya, maka kita cukup pada itu saja, tidak perlu diperluas penggunaannya. Ya, untuk menjaga keindahan ungkapan dan uh, kuatnya gaya bahasa. Kemudian beliau melanjutkan asyartu sabi'u syarat yang ketujuh dari uh, fiil yang ingin dibentuk menjadi bentuk ta'ajub adalah an yakuna mabniyan lil ma'lumi bahwa fi'il tersebut itu harus fi'il yang maklum. Ya, fi'il yang dia itu adalah aktif. Fala yusoroni min fi'lin mabniyin lima lam yusamma fa'iluhu. Ya. Maka tidak boleh dibentuk bentuk takjub dari fi'il yang mabni lima lam yusamma fa'iluhu, yaitu fi'il yang ya tadi yang tidak disebutkan fa'ilnya atau lebih populer dengan wa huwal fi'lul mabniyu lil majhuli yaitu fiil yang dia itu adalah majhul mithlu contohnya urifa ya diketahui ulima dimengerti ya jadi itu adalah contoh fiil yang majhul mengapa tidak boleh li'alla yaltabisa bima bil mabniyi lil ma'lumi karena dikhawatirkan nanti rancu dengan makna yang dibawa oleh fi'il maklum. Kan fi'il yang maklum itu fi'il yang aktif. Fi'il yang majhul adalah fi'il yang pasif. Dan maknanya sangat berbeda. Nanti kalau dibentuk, eh, bentuk takjub dari fi'il majhul, nanti dikhawatirkan nanti yang dibawa adalah makna dari fi'il maklum. Fala taqulu ma zaidan. Ya, maka tidak engkau katakan ma'adroba zaidan yang min duriba, yang berasal dari duriba. Artinya, Zaid itu yang dipukul. Ya, betapa eh, dahsyatnya pukulan yang diterima oleh Zaid itu tidak boleh dikatakan ma'adroba zaidan, tidak boleh. Karena di sini posisinya Zaid itu yang dipukul. Karena apa? Nanti bisa Rancu maknanya bahwa Zaid itu yang memukul. bisa yaltabisa bitta'ajubi min dorbin auqo Ya, supaya tidak rancu dengan bentuk heran atau kagum atau takjub dari pukulan yang dilakukan oleh Zaid. Jadi kan bisa saja ma'adroba ma Zaidan maksudnya betapa ya kuatnya pukulan yang dilakukan oleh Zaid. Jadi Zaid sebagai pelaku bukan sebagai eh, korban, bukan sebagai orang yang dipukul. Nah, itu maksudnya di sini. Kemudian beliau melanjutkan, fa'in aminal labesu, ya, akan tetapi jika maknanya itu aman dari kerancuan, bi'anka nal mulaziman lil bina ilil majhuli, ya, mengapa aman dari kerancuan? Karena ada fi'il-fi'il yang dia itu selalu datang dalam bentuk majhul, ya ada nanti fiil-fiil yang selalu datang dalam bentuk majhul. Maka jazadzalika ala ma dzakara Malikin. Maka untuk hal yang seperti itu diperbolehkan sebagaimana apa yang disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala. Ya, unzur ini dapat dilihat di Syarhut Tashili, yaitu syarah dari At-Tashil Ibn Malikin, buah karya Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad al-Thalifa, jilid yang ketiga, Safhata arba'in wa arba'ina ila safhati khamsin wa arba'ina. Dari halaman 44 sampai halaman 45. Ya. Kemudian juga waqad sumi'a min kalamihin dan juga sungguh terdengar dari ucapan orang Arab ma ma'ashghalahu ya ma ma'ashghalahu yaitu betapa ya, disibukkannya dia ya betapa disibukkannya dia atau wa a'nahu bihajatika ya wa a'nahu bihajatika maka di sini Maknanya juga majhul, yaitu betapa kelelahannya, ya betapa kelelahannya dia karena ya kebutuhanmu. Fayasihu maka boleh dikatakan ma'azhat tawusa, yang betapa sombongnya tawus. Wa ma'ahzalal marido, betapa kurusnya orang yang sakit tersebut. Min syughila, Ya ma'asyughalahu itu dari syughila, disibukkan. Kemudian wa wa'uniya, wa ma'a'nahu dari uniya. Ya, dilelahkan, dibuat lelah. Kemudian wazuhiya, ya nanti akan ada penjelasannya. huzila ya dibuat menjadi kurus. Nah, kita lihat yang zuhiya tadi di bawah. Itu adalah haka Eh, untuk taswir ini ada. Berarti Haka benu Duraidin. Ya, Haka benu Duraidin ya berkata Ibnu Duraid itu ya seorang ulama nahwu zahayazhu yang dimaksud dengan zahayazhu ya yaitu sombong. Wa alaihi fahuwa mabniyun lil ma'lumi. Maka takabaro itu karena maknanya adalah makna yang maklum, aktif, maka zaha di situ seharusnya maknanya juga maklum. Unzur ini dapat dilihat di al-lisana, ya al-lisana, al-mujallad ar-rabi'ah, jilid keempat, Sofhata ihda wa sitina wa thalathimiatin, pada halaman 361. Ini padahal contohnya beliau sendiri yang membawa, tetapi beliau mengatakan bahwa itu adalah fiil yang ma'lum. Kemudian wa ila hadhihi syuruti, maka pada syarat-syarat ini asyara biqaulihi, maka Ibnu Malik rahimahullahu taala memberikan isyarat dengan ucapan beliau wasughuma min dhi thalathin ila akhirih. Ai maksudnya sugh fi'la ta'ajjubi min sahibil hurufi thalathati. Bentuklah dua bentuk takjub dari fiil yang memiliki atau terdiri dari tiga huruf. Wa huwal madhi yaitu fiil madhi yang tsulasi. Yang al-mutasarrifi. Yang dia itu adalah fiil yang mutasarrif. Kemudian al-qabili lil mufadalati. Yang fiil tersebut dapat menerima makna variasi atau perubahan. Atami, yang dia itu adalah tam. Kemudian uh, eh, ghoiril manfiyi, yang dia itu ada fiil yang bukan dinafikan. Walladhi sifatuhu al-musyabbahatu laisat mithla ashhalu. Yang sifah musyabbahahnya itu tidak mengikuti wazan ashalu. Ai ala wazni af'alu. Yaitu mengikuti wazan af'alu. Kemudian wa ghairi mabniin ala sighati fu'ila dan juga tidak terbentuk mengikuti wazan fu'ila. Wa huwal mabniyu lil majhuli yaitu fiil yang mabni dengan majhul. Wa ashalu dan ashhalu yang diberikan contoh di sini itu adalah wasfun min syahilar rojulu, yaitu sifah musyabbahah dari fi'il syahilar rojulu. Fahuwa ashhalu, maka orang tersebut, laki-laki tersebut adalah laki-laki yang ashhalu. walmar atu syahla'u. Dan kalau wanita itu mengikuti wazan fa'la'u, ya, syahla'u. Nah, apa itu asyahila ah, uh, tuh dan yang dimaksud dengan syuhlah masdarnya bi dhammi dengan mendomahkan huruf shin yaitu qillatu sawadil hadaqati yaitu warna tengah mata itu pupil mata itu hitamnya sedikit. Ya, jadi tidak begitu hitam. Jadi tidak begitu hitamnya warna pupil mata hatta takuna ka'annaha hamra'u. Ya, bahkan sampai-sampai uh, warna matanya itu mendekati merah. Ya, jadi tidak hitam tetapi mendekati merah. Jadi warna matanya kemerahan itu yang dimaksud dengan asyuhlatu di sini. Kemudian beliau melanjutkan tariqatut ta'ajjubi mimma fuqida ba'du syuruti yaitu cara untuk membuat bentuk ta'jub dari fiil yang tadi eh, tidak terpenuhi sebagian syaratnya. Pada bagian sebelumnya itu sudah disebutkan bahwa eh, ada beberapa syarat supaya fiil itu dapat dibentuk menjadi fiil takjub Tetapi bagaimana dengan fiil-fiil tersebut supaya dapat dibentuk menjadi bentuk takjub? Maka di sini akan dibahas. Maka di sini beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-480 dan 481. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa ashdidau ashadda au shibahuhuma ma ba'da syuruti udima adima ya. Wa ashdidau ashadda au shibahuhuma yakhlufu ma ba'da syuruti adima. Yaitu gunakanlah asdid atau ash, asyadda. Ya, jadi asdid bihi atau ma asyaddahu atau yang serupa, yang maknanya serupa dengannya untuk fiil-fiil yang ya dia itu kehilangan sebagian syarat-syarat yang disebutkan tadi. Kemudian beliau melanjutkan wa masdarul adimi ba'du yantasib wa ba'da af'il jarruhu bil ba'i bil bayajib wa masdarul adimi ba'du yantasib wa ba'da af'il jarruhu bil bayajib maka di sini beliau melanjutkan bahwa masdar dari fiil-fiil yang tadi tidak memenuhi syarat tadi itu dinasobkan yang dinasobkan. Artinya apa? Tadi kan ma asyaddahu. Ya ma asyaddahu. Hak di situ kan menjadi maf'ul bih. Nah, masdar dari fiil yang tadi tidak memenuhi syarat itu menjadi maf'ul bih dari asyadda tadi. Kemudian wa ba'da af'il jarruhu bil bayajib. Atau kalau mengikuti af'il bihi maka masdar dari fiil yang tadi tidak memenuhi syarat tadi itu menjadi majrur dengan huruf ba ya bihi tadi. Kemudian Syekh Hamdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan kedua bait ini beliau mengatakan taqaddama annahu la yuta'ajjabu minal fi'li mubasyaratan illa idza tahaqqaqat fihi sab'atu syurutin telah berlalu penjelasan bahwa tidak bisa dibentuk bentuk ta'ajub dari fi'il secara langsung, melainkan jika pada fi'il tersebut itu terpenuhi ketujuh syarat yang telah disebutkan pada penjelasan sebelumnya. Kalau terpenuhi tujuh syarat, maka boleh langsung dibentuk bentuk ta'ajub. Tetapi bagaimana kalau fi'il tersebut tidak memenuhi sebagian dari syarat tersebut. Ya, maka di sini dijelaskan. Ya, beliau mengatakan fa in takhallafa syartun minha fa innahu yutawassalu ila ta'ajjubi bi asyadda wa nahwiha apabila ya tidak terpenuhi satu syarat di antara ketujuh syarat tersebut Ya, misalnya ada suatu fiil yang tidak memenuhi salah satu syarat tadi, maka dapat dibentuk menjadi ta'ajub nah, atau dibawa menjadi ungkapan ta'ajub dengan asyadda. Ya, ma asyaddahu wa nahwiha atau yang serupa dengannya. Au bi asydid atau dengan asydid, asydid bihi wa nahwiha atau yang serupa dengannya alat tafsilil ati, tetapi mengikuti perincian yang akan dijelaskan berikut ini. al awalu ya at-tafsilul awalu yaitu perincian yang pertama, Idza kana al-fi'lu ghairu Jika fi'ilnya itu bukan fi'il yang thulathi, padahal kan tadi syaratnya harus thulathi. Au naqison atau fi'ilnya naqis, padahal tadi syaratnya harusnya tam. Au kanal wasfu minhu ala af'alu. Atau wasfnya sifah musyabahnya mengikuti wazan af'alu. Padahal tadi tidak boleh kalau menurut tujuh syarat tadi. Tetapi kita ingin dari fiil-fiil itu, itu kita mengungkapkan bentuk takjub. Maka bagaimana innana natawassalu ila ta'ajjubi minhu biwasitati ma asyadda au ashdid wa nahwiha wa nahwihima. Maka kita bisa membentuk ya ungkapan takjub dari fiil-fiil yang seperti itu yang bukan sulasi atau dia naqis atau wasafnya af'alu itu dengan perantaraan kata ma asyadda atau au ashdid atau dengan ashdid atau dengan fiil-fiil yang semakna dengan keduanya. Wa na'ti ba'da dhalika bimasdari dhalikal fi'li. Maka kemudian setelah itu kita datangkan masdar dari fiil tersebut. Fiil yang bukan sulasi, atau fiil yang naqis, atau fiil yang tadi, kalau sifah musyabahnya af'alu. Sorihan, baik masdarnya itu adalah masdar yang sorih, yang memang ya bentuk masdarnya, au muawalan. Ya, jadi kalau sorry itu ya bentuk masdar secara eksplisit yang memang sudah bentuknya seperti itu atau masdar yang awal yang ditakwil dari sebuah jumlah. Ya, ini pembahasan masdar awal. Kemudian wa yakunu mansuban 'alal maf'uliyati. Kemudian master tersebut itu di i'rab mansub sebagai maf'ul dari ma asyaddahu ya ba'da asyadda wa nahwihi ya menjadi mansub sebagai maf'ul kalau setelah asyadda dan juga yang sejenis dengannya wa majruran ba'da asydid wa nahwihi atau majrur dengan ba ya kalau setelah asydid atau yang serupa dengannya nahwu ya contohnya ma asyadda intilaqa khalidin ma asyadda intilaqo kholidin. Maka ini kita itu ingin mengungkapkan ketakjuban akan kepergiannya Khalid. Ya, akan kepergiannya Khalid. Tetapi kepergiannya Khalid itu uh, dari intolako. Intolako. Intolako itu tidak memenuhi syarat yang pertama tadi, yaitu ghoiro sulafiyin. Dia bukan fiil yang sulasi tetapi khumasi ya intolako yang terdiri atas uh, lima huruf maka bagaimana kita ingin mengungkapkan tadi kekaguman atau keheranan atas kepergiannya Khalid ya betapa cepatnya kepergian Khalid maka caranya kita tadi tambahkan asyadda ma asyadda kemudian intolako tadi itu di didatangkan dalam bentuk masdar menjadi intilakon. Intilakon. Nah, intilakon itu didatangkan dalam bentuk mansub sebagai maf'ul. Menjadi ma'asyadda intilako kholidin. Nah, ini maka bisa dibentuk bentuk takjub seperti itu. Wa ashdid bintilaqihi atau sama ya betapa ya hebatnya atau betapa cepatnya kepergian Khalid. Kemudian berikutnya, as'aba kaunat tawai murron. Ya, as'aba uh, kaunat tawai murron. Maka di sini itu contoh dari fiil yang naqis. Ya, kana yakunu. Itu adalah fiil yang naqis. Maka kita ingin um, membuat ya kita ingin uh, mengungkapkan kehebatan ya betapa hebatnya pahitnya keadaan pahitnya obat tersebut. Maka ditambahkan sesuatu yang serupa dengan asyadda menjadi as'aba misalnya. Ma as'aba kaunat dawa imurran. Ya betapa hebatnya pahit dari kepahitan obat tersebut. Maka karena kana yakunu itu nakis didatangkan masdarnya yaitu kaun, kaunan maka unan didatangkan dalam bentuk mansub sebagai eh, sebagai maf'ul dari as'aba. Kemudian beliau melanjutkan asyadda khudrataz zar'i. Ya asyadda zar'i. Kita ingin mengatakan betapa hijaunya ya tanaman tersebut. Maka itu berasal dari khadira. Ya, oh. khadira. Khadira itu maknanya hijau. Maka sifahnya tadi apa? Oh. Akhdaru. Mengikuti wazan af'alu. Hijau. Tetapi kita ingin mengatakan betapa hijaunya uh, tanaman atau perkebunan tersebut. Maka di sini didatangkan ma'asyadda. Kemudian setelah asyadda, itu kita datangkan masdar dari khadira, yaitu khudrotan. Kemudian khudrotan didatangkan dalam bentuk mansub yang sebagai maf'ul dari asyadda. Ma asyadda khudrota zara'i. Betapa hijaunya perkebunan atau tanaman tersebut. Fama mubetadaun, maka lafatma adalah mubetada. Wa asyadda fi'lun maudin, maka asyadda adalah fi'il maudi. Wal fa'ilu domirun mustatirun ya'udu ala ma' Dan fa'ilnya adalah domir mustatir yang kembalinya kepada ma, kama takottama, sebagaimana pernah kita i'rob sebelumnya. Intilako maf'ulun bihi, sedangkan lafat intilako adalah maf'ul bih, wa kholidin mudofun ilaihi, dan lafat kholidin adalah mudof ilaihi. Wal jumlatu khobarul petada'i dan jumlah tersebut menjadi khobar mubetada, wa ashdid fi'lun maudin dan asjid adalah fi'il maudhi ja'a ala suratil amri. Yang dia datang dalam bentuk amr. Au fi'lu amrin. Atau bisa juga diaruf sebagai fi'il amr. Ini sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Bintilaqihi alba'u harfu jarrin zaidun. Dan ba' di situ adalah huruf jar tambahan. Wantilaqi fa'ilun. Dan lafat intilaqi adalah fa'ilun. Atau bisa juga diangrob menjadi au alfa ilu domirun mustatirun ala ma taqaddama fi i'rabis sighati. Atau fa'ilnya bisa juga domir mustatir sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya pada i'rab dari bentuk takjub. Ya, ini perincian yang pertama. Athani, perincian yang kedua, ingkanal fi'lu mabniyan lil majhuli. Kalau fiilnya itu fiil yang majhul. Au manfiyan atau fiilnya dinafikan. Fa innahu yutawassalu ila ta'ajjubi minhu bil wasitatil madhkurati. Maka fiil yang seperti itu yang majhul dan dinafikan itu dapat dibentuk menjadi takjub dengan ya perantaraan yang disebutkan ini. Kemudian wayuk wayu'ta dari fi'li mu'awwalan. Akan tetapi didatangkan masdar fi'ilnya itu secara mu'awwal. Ya, jadi supaya makna majhulnya tetap ada, itu uh, didatangkan masdarnya itu dalam bentuk mu'awwal, dalam bentuk jumlah yang ditakwil menjadi masdar. Demikian juga supaya makna nafinya tetap ada, itu didatangkan masdarnya dalam bentuk muawal, dalam bentuk jumlah yang ditakwil menjadi masdar. Nahwu, contohnya. Ma ahsana an yubdhalal malu fil khairi. Ma ahsana an yubdhalal malu fil khairi. Ya, betapa baiknya harta tersebut diinfakkan dalam kebaikan. Maka perhatikan di sini maknanya adalah yubdzalu. Ya, maknanya adalah makna majhul. Maka supaya makna majhulnya tetap ada, kita datangkan an yubdzalal malu fil khairi ya, dalam jumlah karena an yubdzala dan seterusnya itu dapat ditakwil menjadi masdar. Kalau kita datangkan dalam bentuk masdar yang sorry menjadi ma'aksana, badla, dan seterusnya, itu dikhawatirkan maknanya menjadi makna maklum tadi, menjadi rancu. Kemudian beliau memberikan contoh lagi, ya, yaitu beliau mengatakan ma'adorro alla yasduqal ba'i'u. Ya ma'adorro alla yasduqal ba'i'u ya betapa berbahayanya atau betapa mudorotnya jika penjual itu tidak jujur. Ya, tidak jujur. Ya, dinafikan. Maka di sini ma'adhorra alla yasduqal bai'u itu harus didatangkan dalam bentuk masdar muawal supaya makna lanya itu tetap ada. Kalau didatangkan dalam masdar sorry kan makna lanya hilang, makna tidaknya hilang. Padahal di sini yang berbahaya itu adalah tidak jujurnya e, penjual. Ya, seorang penjual tidak jujur itu betapa berbahayanya. Fa an yubadzala fi ta'wili masdarin maf'ulun li ahsana. Maka an yubadzala tadi dapat ditakwil menjadi masdar yang menjadi maf'ul bagi ahsana wa alla yastuqa fi ta'wili masterin manfiin bila. Ya, maka alla yastuqa itu dapat ditakwil menjadi master yang dinafikan dengan la maf'ulu adorro, yang menjadi maf'ul bagi adorro. Wa taqdiru ma adorro adama sidqil ba'i'i. Ma adorro adama sidqil ba'i'i. Betapa berbahayanya jika tidak jujur penjual tersebut. Itu perincian yang kedua. Asalifu perincian yang ketiga, ya itu apa? La yuta'ajjabu minal fi'lil jamiti. Tidak bisa dibentuk fi'il ta'ajjub dari fi'il yang jamit. Wala minal ladhi la, yatafaw, la yatafawatu ma'nahu. Dan juga tidak bisa dibentuk bentuk takjub dari fiil yang tidak bisa berubah maknanya, tidak bisa mengalami variasi maknanya. Jadi dari ketujuh syarat tadi, itu ada dua syarat yang mutlak tidak bisa dibentuk nah, menjadi takjub, yaitu fiil yang jamit dan juga fiil yang tidak berubah maknanya. Mutlakon secara mutlak, la biwasitotin tidak bisa dengan perantaraan asyadda dan asdid tadi, Wala mubasyaratan, tidak juga bisa dibentuk takjub secara langsung. Mengapa? Li annal jamida la masdarolahu. Karena fi'il jamid itu tidak memiliki masdar. Maka tidak mungkin dibawa dalam bentuk takjub dengan bantuan asyadda atau asdid tadi. Walladhi la yatafawatu ma'nahu laisa qabilan litafaduli dan juga fiil yang tidak bisa mengalami variasi makna, itu tidak bisa uh, menerima makna tafadul, perubahan. Fala yatahaqqaqu makna ta'ajubi, maka tidak bisa terwujud makna dari takjub. Wahada makna qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wa ashtidaw ash, wa ashtidaw ashadda au hihima shibahuhuma wa asdidau asyadda au shibahuhuma ila akhirihi. ai maksudnya inna sigota asyadda wa si inna sigota asdid wa sigota asyadda au shibahahuma ya eh, bahwa bentuk ashdid atau bentuk asyadda atau yang serupa dengan keduanya, mithlu akbaro, contohnya akbaro, yang lebih besar, betapa besarnya, aksaro, betapa banyaknya, wa a'udhama, betapa ya agungnya, dan yang semakna dengannya, itu adalah itu adalah takhlufu sighatal lati la yumkinu sawguha mubasyaratan minal fi'li alladhi adima ba'da syuruti maka tadi sighah asydid asyadda akbaro aktsara a'dhama dan selainnya itu dapat menggantikan bentuk takjub bagi fiil-fiil yang tidak memungkinkan untuk dibentuk menjadi takjub secara langsung ya, dari tadi fiil-fiil yang yaitu kekurangan sebagian dari syarat-syarat. Thumma bayyana anna masdarul fi'lil adimi lisyuruti yunsabu ba'da ba'da sighatil jadidati ala annahu maf'ulun bihi. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala menjelaskan bahwa masdar dari fi'il yang kekurangan syarat-syarat tadi itu dinasabkan setelah Ya tadi, siroh atau bentuk yang baru dan juga masdar tersebut itu mansub sebagai maf'ul bih. Ba'dama kana ala wazni af'ala. Ya, setelah sebelumnya itu tadi ada uh, wazan yang bentuknya af'ala. Misalnya asyadda atau akbaro dan lain sebagainya. Wa yujarru bil ba'i ba'dama kana ala wazni af'il dan dimajarurkan dengan ba, ya masdar tadi, setelah lafat yang tadi mengikuti wazan afail seperti asdid atau akbir dan lain sebagainya. Wa qauluhu asdidau asyadda, ya kan, tidak asdid au asyadda, tetapi beliau mengatakannya asdidau asyadda. Itu yuqra'u binakli harokati hamzati au ilat itu dibaca dengan memindahkan harokat hamzah au kepada dal. Kan harusnya ashdid au ashadda. Ya, ashdid au ashadda. Tetapi dibaca dengan ashdidau au ashadda. Ya, jadi dalnya dibaca fathah. Padahal itu harokatnya hamzah. Ya, ilad dali qoblaha. Dipindahkan ke dal sebelumnya muhafadzatan ala wazni syi'ri karena untuk menjaga wazan atau pola dari syair tersebut. Ini ada di ilmu arut. Kemudian waqauluhu dan Ibnu Malik rahimahullahu taala menyebutkan ba'du. Ya, ba'du. Nah, ba'du adalah um, wa masdarul adimi ba'du yuntasib. Nah, ba'du Dzarfun mabniyun 'alat dommi, Yaitu dzaraf yang mabni dengan dom, ai ba'da sighatil jadidatil lati ji'na biha. Yaitu setelah ya bentuk baru yang kita datangkan ya dengan sirah tersebut. Kemudian beliau melanjutkan la yuqasu ala ma khalafal qa'idata ya, tidak diben, tidak dikiaskan ya dalam bab takjub ini untuk perkara yang menyelisihi menyelisihi kaidah umum ya tidak dikiaskan maka di sini kemudian beliau ya mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau bait yang ke-482 wa bin nudurihkum li ghairi ma dzukir wala taqis ala alladhi minhu uthir. Ya. Maka kalau yang selain yang disebutkan tadi li ghairi madzukira itu uhkum bin nuduri. Maka hukumilah dengan an-nudur. Ya an-nudur berarti sesuatu yang nadir, sesuatu yang sangat jarang. Ya sangat jarang. Kemudian beliau melanjutkan uh, Wala taqis ala ladhi minhu uthir. Dan juga janganlah engkau kiaskan bagi ya contoh-contoh yang ya dinukil dari ya, atau diasarkan atau dinukil dari orang Arab terdahulu. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan bait ini beliau mengatakan ai idza jaa bina'u sighatai ta'ajjubi al fi'lil 'adimi di ba'di syuruti. Jika datang bentuk dua atau dua jika datang dua bentuk ta'ajub dari fiil-fiil yang tadi yang dia itu uh, tidak memenuhi sebagian syarat sebagaimana yang dibahas sebelumnya. Fahuwa mahkumun alaihi bin nuduri. Maka yang seperti itu dihukumi dengan an-nudur. Ya, walaupun tadi didatangkan contoh-contoh, tetapi itu semua dihukumi dengan an-nudur. Apa yang dimaksud an-nudur? Al-qillatul qalilatu jiddan. Ya, al-qillatul qalilatu jiddan. Ya, mudahnya sangat sedikit atau sangat jarang. Ya, an-nudur. Wala yuqasu ala ma 'anil arabi. Maka tidak boleh dikiaskan dari apa yang diucapkan dari orang Arab kaqaulihim ya misalnya contoh mereka contoh dari apa yang disebutkan oleh orang Arab yaitu ketika orang Arab mengatakan akhsarahu betapa ringkasnya padahal dari apa min ukhtusira min ukhtusira jadi betapa diringkasnya hal tersebut ya maka di sini perhatikan Uktusira itu sudah memen tidak memenuhi dua syarat. Pertama dia khumasi, ikhtasara. Yang dari wazan ifta'ala. Kemudian dia datang dalam bentuk majhul. Asalnya tidak boleh ya dibentuk seperti ini, ma'akhsarahu. Maka mereka fabanau af'ala mubasyaratan. Maka mereka langsung membentuk af'ala secara langsung min fi'lin zaidin ala thalathati ahrufin. Ya, dari fi'il yang dia lebih dari tiga huruf. Ya, ikhtasara kan lima huruf. Ya, hmm. khumasi. Wa huwa aidan mabniyun lil majhuli. Dan dia juga itu adalah fi'il yang majhul. Ya, dia sudah tidak memenuhi dua syarat. Maka tidak boleh itu dikiaskan, dianggap saja sebagai ini adalah uh, sesuatu yang nudur, sesuatu yang sangat jarang. qawlihim, dan juga sebagaimana ucapan orang Arab terdahulu, ma ahmaqohu. Ya, ma ahmaqohu. Betapa bodohnya dia. Fabanauhu min fi'lin alwasfu minhu ala af'alu. Maka mereka membentuknya dari sebuah fi'il yang wasafnya itu adalah mengikuti wazan af'alu. Ya, jadi al-wasfu minhu ala af'alu. Ini sifat bagi fi'lin. Al-wasfu minhu ala af'alu. Kan ahmaqa itu kan ahmaku itu adalah wasaf asalnya. Tetapi kok langsung dibentuk menjadi uh, bentuk takjub. Ya, nahu hamiqa fahuwa ahmaku. Ya, dia bodoh, maka Eh, dia adalah seorang yang bodoh. Tapi langsung dibentuk ma'ahmakohu. Ini menyelisihi kaidah. Maka yang seperti ini dihukumi dengan an-nudur. Sangat jarang. Kemudian beliau melanjutkan, Takhiru ma'muli fi'lit ta'ajubi wa wujubu waslihi bi'amilihi. Yaitu mengakhirkan ma'mul dari fi'lit ta'ajub dan wajib Eh, eh, mendatangkan perantaraan dengan amilnya. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullah taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-483 dan bait yang ke-484. Di mana Ibnu Malik rahimahullah taala beliau mengatakan wa fi'lu hadzal babi yuqaddama ma'muluhu wa waslahu bihil zama wa fasluhu bi dharfi nau bi harfi jar musta'malun wal khulfu fi dzaka maka di sini beliau mengatakan bahwa makmul dari fiil dari bab ini, yaitu bab takjub, itu tidak didahulukan dari fiilnya. Ya, jadi tidak didahulukan uh, makmul dari fiil takjub terhadap fiilnya. Jadi asalnya ya harus fiilnya dulu, kemudian datang makmulnya setelah itu. Tetapi ilzama waslahu bihi. Ya, dan wajib mewasel ya makmul dengan fiilnya. Ya. Oh, maaf, saya macam fasl. Waslahu bihi ilzama. Berarti wajib menyambung. Tadi maksudnya ta'khiru ma'muli fi'li ta'ajubi wa wujubu waslihi bi'amilihi. Artinya tidak boleh mengakhirkan makmul dari fi'il ta'ajub dan wajib menyambung bukan fasl. Ya. Yang tadi pikiran saya fasl tadi. Wajib menyambung makmul dengan amilnya. Makmul itu nanti muta'ajab minhunya yaitu hal yang dikagumi atau diherankan. Ya, objek kekaguman atau keheranan. Itu wajib bersambung. Maka di sini wa fi'lu hadzal babi lan yuqaddama ma'muluhu. Fi'il pada bab ini itu tidak boleh uh, makmulnya didahulukan dari fi'ilnya. Kemudian wa waslahu bihi ilzama dan wajib menyambung antara amil dengan makmulnya wa fasluhu bi dzarfin aw bi harfi jar musta'malun wal khulfu fi dzaka istaqarra. Nah, kemudian beliau melanjutkan bahwa ya beliau mengecualikan kalau uh, perantaraannya berupa dzaraf atau jar majrur itu ya musta'malun di, digunakan dalam ucapan orang Arab. nanti itu boleh. Kemudian uh, ada perbedaan ya wal khulfu ada perbedaan pendapat para ulama mengenai ya kias dalam hal ini. Ya, kiasnya boleh atau tidak. Nanti akan dijelaskan. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan taqaddama anna fi'la yata'ajjubi jamidani telah berlalu bahwa dua fi'il ta'ajub, yaitu ma'af'alahu dan af'il bihi, itu adalah fi'il yang jamid. Waqad tarattaba ala dhalika hukmani. Karena fi'il tersebut adalah fi'il yang jamit maka akan muncul atau akan timbul dua hukum, atau konsekuensinya itu akan muncul dua hukum. Al-awwalu hukum yang pertama, annal ma'mula fi hadzal babi la yajuzu an yataqaddama 'alal fi'li. Bahwa ma'mul dari fi'il-fi'il ta'ajjub ini itu tidak boleh didahulukan dari fi'ilnya. Wal muradu bil ma'muli dan yang dimaksud dengan ma'mul al muta'ajjabu minhu yaitu muta'ajjab minhu yang menjadi objek keheranan atau kekaguman wa huwal mansubu ba'da af'ala. Dan itu menjadi yang dimaksud muta'ajab minhu, itu adalah yang dibaca mansub setelah af'ala. Wal majruru ba'da af'il. Atau yang majrur pada af'il bihi. Fala taqulu ar-rabi'a ma ajmala. Maka tidak boleh engkau mengatakan ar-rabi'a ma ajmala Ya, maksudnya betapa indah musim semi. Turidu padahal yang engkau inginkan ma ajmalar robi'a. Ya, betapa indahnya musim semi. Tidak boleh ar rabia didahulukan, tidak boleh. Wala birrobi'i ajamil. Tidak boleh juga engkau mengatakan birrobi'i ajamil. Turidu padahal yang engkau inginkan ajamil birrobi'i. Ya, betapa indahnya musim semi tersebut. Itu hukum yang pertama. Athani, hukum yang kedua, annahu la yajuzul faslu baina fi'li ta'ajjubi wa ma'mulihi bifasilin. Yaitu tidak boleh ada perantaraan antara fi'il ta'ajub dengan ma'mulnya dengan suatu perantaraan. Fala taqulu, maka tidak boleh engkau mengatakan ma'ahsanal kitaba mu'tiyakah. Ya ma ahsanal kitaba mu'tiyaka. Tidak boleh. Mengapa turidu? Karena yang engkau inginkan itu adalah ma ahsana mu'tiyakal kitaba. Yaitu betapa baiknya orang yang memberikan kitab kepadamu. Berarti objek kegagumannya itu mu'ti, orang yang memberi, bukan kitabnya. Ya, kalau ma'ahsanal kitabah itu kan menjadi objeknya, menjadi betapa bagus kitabnya. Dan tapi di sini yang menjadi kekaguman itu adalah orang yang memberikan kitab tersebut. Lianna hadzal fasila ajnabiyyun min fi'li ta'ajjubi. Karena fasil tersebut yaitu alkitabah itu ajnabi ya, tidak ada kaitannya asing bagi fi'il ta'ajub. Mengapa li'annahu laisa ma'mulan lahu? Karena itu bukan makmul dari ahsana. Bal huwa ma'mulun limaf'ulihi. Akan tetapi dia makmul dari mu'ti. Ya, dari maf'ulnya, yaitu mu'tiyaka. Yaitu ajnabi. Kemudian wa yajuzul faslu bidzarfi wal jarri wal majruri 'alal qolir rajihi dan boleh mendatangkan perantaraan berupa dhorof dan jar majerur menurut pendapat yang lebih kuat. Bisyarti an yakuna kullun minhuma muta'alliqan bi fi'lit ta'ajjubi. Dengan syarat bahwa masing-masing dari keduanya yaitu dhorof dan jar majerur itu berkaitan dengan fi'il ta'ajjub dihi anil arobi. Mengapa boleh? Karena itu terdengar atau sampai kepada kita dari ucapan orang Arab. Wali annahu uh, hmm, ya Wali annahu yatawassa'u fihima. Karena perkara ini itu menjadi longgar bagi keduanya, yaitu bagi zorof dan jar majrur. Karena ya kita sering membahas bahwa untuk jar majrur dan dzaraf itu sering dilonggarkan. Ya, sering dilonggarkan atau yutawassa'u juga bisa wali annahu yutawassa'u fihima. Ya, dilonggarkan atau diluaskan bagi jar majrur atau dzaraf. Famin syawahidihi ma'a af'ala dan contoh syahid dari ucapan orang Arab mengikuti wazan af'ala adalah qawlu Amri bni Ma'di Karibin. Uh, ya. Ucapan dari Amr bin Ma'di Karib. Ya, atau Amr bin Ma'di Karib juga bisa. Kariba juga bisa. Ya, Amr bin Ma'di Karib, beliau mengatakan lillahi darru bani sulaimin ma ahsana fil hayjai liqa'aha ya lillahi darru bani sulaimin ma ahsana fil hayjai liqa'aha ya, sungguh mengagumkan perkara dari uh, bani sulaim ya kaum bani sulaim betapa ma'ahsana fil haija'i liqa'aha. Betapa baik pertemuan mereka dalam peperangan. Maka asalnya adalah ma'ahsana liqa'aha fil haija'i. Betapa baiknya pertemuan mereka pada peperangan. Tapi fil haija'i sebagai jarma jerur itu boleh diletakkan di antara ahsana, yaitu fi'il, dengan makmulnya liqa'aha. Karena untuk jarma jerur itu dilonggarkan. Kemudian beliau melanjutkan wa akfir fil lazbati atau aha. Ya, wa akfir fil lazbati atau aha. Ya, betapa banyaknya pemberian mereka pada kondisi sulit. Kan asalnya wa akfir atau wa akfir oh, wa aktaro ya berarti. Hmm. Ya berarti ini um, diatofkan kepada ahsana, ya. Aktsaru fil lazbati aha dan betapa banyaknya pemberian mereka pada saat kesulitan. Ya wa athbata fil makrumati baqa'aha. Ya wa athbata fil makrumati baqa'aha. Dan juga betapa teguh atau betapa baik keteguhan mereka secara terus-menerus dalam kemuliaan. Maka asalnya maaf bata bako aha fil makrumati. Nah, di sini juga jarma cerur diletakkan di tengah, demikian juga fil lazbati tadi juga diletakkan di tengah. Fa alfasla bil jari wal majeruri fi thalathati mawadi'a. Maka di sini Amr bin Ma'di Karib itu meletakkan jarma majrur di antara fiil ta'ajub dengan makmulnya pada tiga tempat, yaitu ma ahsana fil jai fil haijai liqa'aha, wa aksara fil lazbati ata'aha, wa athbata fil makrumati baqa'aha. Wa huwa muta'alliqun bi fi'li ta'ajubi. Dan semua jar majrur itu berkaitan dengan fiil ta'ajub. Kita lihat catatan kaki. Al-lazbati bi fathil wa sukunil mu'jamati Al-Lazbati itu dengan memfathahkan lam dan mensukukkan zai mu'jamah, yaitu ya zai yang ada titiknya, karena kalau tidak ada titiknya kan dibaca ro. Ini ada titiknya, dibaca zai. Jam'u lazbatin, yaitu jamak dari lazbah. Wahiyasyiddatu wal yang dimaksud dengan Lazbah itu adalah ya, kesulitan asyiddatu dan juga al yang kekeringan. Oke, okay, kita kembali ke atas. Wa min syawahidihi ma'a af'il bihi dan contoh ucapan orang Arab terdahulu yang ada tadi perantaraan jar majrur atau dzaraf, tapi tadi kan contoh yang ma'afalahu. alahu ini adalah ma'a af'il bihi, yang contoh untuk af'il bihi. Itu apa? Qawlu syairi, ucapan seorang penyair. Maka beliau mengatakan, وَقَالَ نَبِيُّ الْمُسْلِمِينَ تَقَدَّمُوا wa إِلَيْنَا ilayna antakunal muqottama. Dan berkata, nabinya kaum muslimin, yaitu majulah. Ya, majulah. Maka kemudian beliau mengatakan dan betapa kami suka bahwa engkau menjadi orang yang terdepan. Maka di sini asalnya wa ahbib antakunal muqaddama ilaina. Ya wa ahbib antakunal muqaddama ilaina. Ya, atau di sini faqad fasala syairu bil jarri wal majruri ilaina baina fi'li ta'ajjubil ladzi huwa ahbib maka di sini penyair itu meletakkan jar majrur ilaina di antara fi'il ta'ajub yaitu ahbib wa fa'iluhu alladhi huwa al-masdarul munsabiku minal harfil masdarihi wa ma'mulihi yaitu antara tadi antara fi'il ta'ajub dan masdar yang terbentuk dari huruf masdar dan makmulnya, yaitu antakuna al-muqaddama. Wa aslul kalami dan asal kalamnya, wa ahbib ilaina bikaunikal muqaddama. Ya, asalnya ya betapa cinta, eh, betapa betapa dicintainya ya, keadaanmu yang terdepan kepada kami. Maka wal alifu lil itlaqi. It, alif yang ada pada muqaddama itu alif yang itlak, yaitu untuk menyamakan eh, bait syair yang sebelumnya. Yang mengikuti pokoknya kaidah syair. Kemudian fa'inka nadzorfu wal jaru wal majaruru muta'alliqan bima'muli fi'li dan jika zorof atau jarma jarurnya itu berhubungannya bukan dengan fiilnya, tetapi dengan makmul dari fiil ta'ajub, dengan muta'ajab minhunya. Maka lam yasiha al maka tidak boleh untuk menjadi perantaraan antara fiil ta'ajub dengan makmulnya. Fala taqulu, maka tidak boleh engkau mengatakan ma ahsana indal ghodobi al-hilma ma ahsana indal ghadabi al khilma turidu padahal yang kau inginkan ma al khilma indal ghadabi betapa baiknya ketenangan ketika sedang marah maka indal ghadabi itu muta'aliknya bukan dengan ahsana Nanti bukan hubungannya dengan asana, tapi hubungannya dengan al-khilma, yaitu tenang ketika marah. Maka ini tidak boleh ma'aksana indal ghadabi al-khilma tidak boleh. Wa hadza ma'na qawlihi dan ini makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala di mana ketika beliau mengatakan wa fi'lu hadzal babi lan yuqaddama ma'muluhu ila akhirih. Ai maksudnya inna ma'mulal fi'li fi hadzal babi la yataqaddamu ala fi'lihi bahwa makmul dari fiil bab ini, yaitu bab ta'ajub, tidak boleh didahulukan dari fiilnya. Walzam waslal ma'muli bifi'lihi. Maka wajib bagimu untuk menyambung langsung antara makmul dengan fiilnya. Mengapa? Bihaithu uh, eh, la yafsilu bainahuma fasilun bihaitsu la yafsilu bainahuma fasilun. Sedemikian hingga ya tidak ada perantaraan antara fiil dengan makmulnya. Thumma asyara ila annal fasla dzarfi aw bil jarri wal majruri musta'malun fi kalamil arabi. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala mengisyaratkan bahwa mendatangkan perantaraan baik dengan dzaraf atau jar majrur itu digunakan dalam ucapan orang Arab. Nafron wa syi'ron baik dalam bentuk prosa atau juga syair. Mimma yadullu ala jawazihi dan di antara hal yang memperbolehkan hal tersebut wal uh, atau mimma yadullu ala jawazihi. Maka penggunaan orang Arab tadi dalam prosa atau syair itu adalah hal yang memperbolehkan atau menunjukkan akan bolehnya mendatangkan zorof atau jar majarul sebagai perantaraan antara fi'il dengan makmulnya. Wal khilafu bainan nuhati fi hukmil qiyasi alaihi thabitun. Dan terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama nahwu mengenai hukum kias. Artinya, tadi orang Arab mendatangkan dhorof atau jar majrur sebagai perantaraan antara fi'il dengan makmulnya. Apakah itu boleh dikiaskan pada contoh yang lain? Nah, itu terdapat perbedaan pendapat para ulama nahwu. Wasahihu jawazu wasahihu jawazul qiyasi alaihi. Dan pendapat yang lebih tepat boleh mengkiaskan hal tersebut. Kama takot dama, sebagaimana penjelasan yang telah berlalu. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamina. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.